Dan pada malam hari ini kita membicarakan tentang masalah sholat. Bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita sholat. Yang lalu telah dibahas panjang lebar bagaimana ucapan para imam, empat imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang mana mereka semuanya melarang kita fanatik kepada madhab mereka dan mereka semuanya menganjurkan kepada kita untuk mengambil dari dalil-dalil yang mereka ambil. Jadi mereka melarang fanatik kepada mereka dan mereka menyuruh kita fanatik kepada dalil. Kita mengamalkan dengan ilmu dan bukan hanya ikut-ikutan saja. Di antara kelebihan kitab Zadul Ma'ad, beliau tidak banyak berbicara tentang masalah khilafiyah, tapi langsung diterangkan bahwasannya Rasulullah SAW itu kalau sholat begini, begini, begini, dan begini. Enak sekali. Di antaranya disebutkan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idha qama ila salati, qala Allahu Akbar, walam yakul syai'an qablaha wala talafadha bin niyati al-fattah bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau salat beliau mengucapkan Allahu akbar jadi membuka salatnya dengan takbir yang dimaksud takbir itu adalah ucapan Allahu akbar beliau Rasulullah SAW tidak mengucapkan apa-apa sebelumnya dan beliau juga tidak pernah melafatkan niat sekalipun. Jadi tidak mengucapkan apa-apa sebelumnya dalam hati niatnya lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Itu cara takbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana takbirnya? Apakah kita ngangkat tangan dulu baru mengucapkan Allahu Akbar? Jadi takbir itu kata-kata Allahu Akbar ya, bukan ngangkat tangan. Karena banyak masyarakat paham takbir itu adalah ngangkat tangan. Lain, beda. Ini dengan ini beda. Kalau takbir itu ucapan Allahu Akbar. Kalau ngangkat tangan namanya Rabbul yaden. Beda ini dengan ini. Takbir, takbir takbiratul ihram. Ucapan Allahu Akbar nah, itu rukun salat, harus diucapkan. Orang kalau tidak mengucapkan itu tidak sah. Takbiratul ihram namanya. Takbiratul ihram. Kapan ngangkat tangannya? Apakah sebelumnya? Apakah bersama-sama? Apakah setelahnya? Ternyata semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada kalanya mengangkat kedua tangannya bersama-sama takbir. Jadi bareng. Jadi Allahu Akbar bareng. Wa kana taratan ba'da takbir. Ada kalanya setelah takbir. Jadi Allahu Akbar baru tangannya. Takbirnya dulu baru tangannya. Watarotan qoblahu ada kalanya pula mengangkat tangannya sebelum takbir. Jadi gini dulu. Allahu Akbar. Nah, itu boleh tiga-tiganya. Itu diterangkan di dalam kitab Sifat Salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan riwayat yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat tangannya bersama-sama takbir itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam An-Nasai yang mengatakan beliau mengangkat tangannya setelah takdir setelah ucapan Allahu Akbar itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam An-Nasai. Adapun yang menyatakan beliau mengangkat tangan sebelum takbir itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Semuanya ada rujukannya. Jadi tiga-tiganya boleh. Jadi bareng ya, Allahu Akbar boleh. Atau mungkin takbir dulu. Ucapan dulu Allahu Akbar baru tangannya. Atau tangan dulu. Allahu Akbar itu boleh semuanya. Sehingga kalau kita melihat orang melakukan salah satunya, maka itu tidak salah. Semuanya adalah betul. Kemudian ketika beliau bertakbir itu kana yarfa'uhuma mamdu mamdudatul asabi' la yufarriqu bainahuma wa la yadhammuhuma jari-jari tangannya tidak terlalu dibuka dan tidak terlalu ditempelkan tapi biasa jadi jarinya nggak dibuka gini tidak ditutup tapi biasa saja jadi jari-jarinya biasa saja. Kemudian wakana ya jaluhuma hadwa mankibaihi wa rubbama ada yarfa'uhuma hatta yuhadhi bihima furu'a udunaihi. Tangannya diangkat ada kalanya sampai di bahunya begini. Ini juga boleh ya. Lalu lalu bersedekap ada kala sampai di telinganya gini. Semuanya boleh. Jadi kalau ada yang gini boleh, ada yang gini juga boleh, semuanya betul. Jadi tidak ada istilah kalau kelompok ini begini, kelompok itu begitu, tidak semuanya betul. Yang begini betul, yang begini betul. Semuanya adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau bersedekap yaitu wad'ul yumna 'alal yusra meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri di dadanya. Mengenai meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ini ada tiga cara. Ada tiga cara posisi tangan. Karena shallallahu alaihi wasallam ya al-yumna ala dhahri kafihil yusra war-risghi was-sa'idi bahwasanya Rasulullah SAW itu meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri. Jadi cara yang pertama begini. Ini ya, ini boleh. Ini sahih. Warusri menggenggam pergelangan tangan gini. Ini boleh atau di lengannya begini. Ini tiga-tiganya boleh semuanya. Jadi begini ya, Begini ada riwayatnya sahih atau begini juga sahih ya, atau begini juga sahih. Ini ya. Nah kalau gini nggak ada. Ini kalau ingin, ingin ini. Jadi cuma tiga, semuanya betul. Ini tergantung yang mana yang enak, yang mana yang kita merasa khusyuk. Kalau pas kacang khusyuk sini ya gini. Kalau pas kacang khusyuknya gini ya gini. Kacang khusyuknya pas sini ya gini. Atau mungkin ketika itu sopnya agak rapat, Gini tidak mungkin. Ya bagaimana enaknya. Gini itu biasanya kalau sopnya terlalu rapat. Makanya kita dilarang sopnya rapat-rapat. Berhimpit-himpitan dilarang. Sehingga posisi kita jadi jadi merubah posisi yang sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tangannya diletakkan di mana? Tangannya diletakkan karena ya ala sadr. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di dada. Nah, di dada seperti ini, ini butuh kita contoh dari para ulama. Para ulama yang mereka mendapat contoh dari gurunya. Gurunya mendapat contoh dari gurunya. Gurunya mendapat contoh dari gurunya. Sampai kepada para sahabat Rasulullah SAW. Sampai kepada Rasulullah SAW. Di dada ini, kalau kita lihat prakteknya para ulama yang ilmunya itu bersambung. Sampai ke Rasulullah SAW. Itu gini. Jadi gini aja. Tidak ada, saya lihat yang gini itu tidak ada. Ya, ada berlebih-lebihan ya, ada. Nah, jadi, bahkan sebagian salah soleh mengingkari, kalau ada orang salah diingkari. Khusyuk itu bukan di punggung, tidak ada khusyuk di punggung. Khusyuk itu dalam hati, bukan dari gerakan punggung kita. Jadi kalau kita lihat para ulama itu di dada itu di sini, di sini ya, ya di sinilah. Prakteknya seperti itu. Jadi ini boleh, ini boleh di dada. Jadi bukan di atas begini sekali, enggak. Sehingga kadang kita melihat orang-orang yang ingin meratakan sunnah tapi begini enggak, silapu sunnah. Ilmu itu diambil dari ulama. Jadi bukan baca buku dipahami sendiri enggak, dari ulama, belajar dari guru. Nah, guru itu dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada para sahabat Rasulullah SAW sampai kepada Rasulullah SAW Jadi bukan baca sendiri dipahami sendiri salah, salah. Ini masalah sholat, masalah yang sangat penting. Ada riwayat yang menyatakan tangannya ditaruh di bawahnya pusar. Itu tidak sahih. Baik riwayat di bawah pusar itu baik. Jadi yang benar itu adalah tidak ada, tidak ada. Itu mengenai posisi tangan. Kemudian setelah takbir itu matanya melihat tempat sujud. Karena Rasulullah SAW ma khallafa basaruhu maudi'as sujudihi. Jadi kalau sujud matanya tidak tidak lewat dari tempat sujudnya. Mandang tempat sujud. Nah ini penting. Ini juga menambah kekhusyuan kita. Ini juga menfokuskan pikiran kita. Dan ini menambah konsentrasi kita. Karena itu kalau kita sholat dianjurkan memakai sutra pembatas. Tujuan pembatas itu supaya mata kita tidak melebihi pembatas itu. Jadi matanya lihat di di mana di tempat sujudnya. Bahkan Rasulullah kalau sholat itu kepalanya cenderung menunduk. Karena Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah tok toa, tok toa rosahu warama ini nakwal ar. Beliau menundukkan kepalanya dan pandangannya melihat bumi, melihat tempat sujudnya. Itu bagus ya, ini kalau kita praktekkan ini bagus juga untuk kesehatan, kesehatan mata, kesehatan badan. Jadi matanya fokus satu titik, ya baca sambil lihat satu titik, terus lihat sana. Seperti itu. Kemudian kalau kita duduk tasyahud dan semisalnya matanya melihat di jari telunjuknya. Ya di situ. itu posisi mata dan Rasulullah sallallahu melarang orang sholat sambil lihat atas, lihat atas. Walaupun Allah berada di atas sesuai dengan dalil-dalil yang sangat banyak ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, itu kita lihat ini tidak sopan, tidak akhlak, tidak punya akhlak ya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau itu mengancam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la tarfi'u ilaihim. Ya. Hendaklah kaum itu berhenti daripada melihat ke langit ketika sholat atau nanti mata mereka diambil oleh Allah, diputarkan oleh Allah. Ini ancaman yang keras ya. Karena kalau orang sholat dia kata nggak sopan, nggak akhlak. Yang sopan itu nunduk, lihat di tempat sujudnya. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian tidak menoleh-noleh, nggak noleh sana, nggak noleh Hatinya tidak noleh, wajah juga tidak menoleh. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membaca doa istiftah. Istiftah atau juga disebut dengan iftitah, doa pembuka. Nah, doa iftitah ini banyak sekali. Banyak sekali dan kalau kita bisa ganti-ganti bacanya lebih afdal. Itu semakin menambah kekhusyuan. Kadang baca ini, kadang baca itu. Jangan hanya satu saja, karena kalau cuma satu saja, maka seakan-akan kita ini kayak robot. Bismillah Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Langsung. Kadang tidak sadar pun sudah otomatis kayak robot. Tapi kalau ganti-ganti kita khusyuk. Sekarang saya mau baca yang ini, nanti mau baca yang itu, nanti lagi baca yang itu, seperti itu. Terutama bagi yang muda-muda masih mampu menghafal dihafal. Kalau tidak hafal misalnya dalam sementara waktu sambil baca tidak apa-apa. Kita sholat paling 10 kali sholat, 20 kali sholat hafal. Doa istitah. Di antara doa istitah atau istitah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sahih dan paling sahih Bukhari Muslim adalah yang dikenal dengan Allahumma ba'id اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ini bagus sekali artinya ya bagus sekali اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب يا الله Jauhkan antara aku dan dosa-dosaku seperti engkau menjauhkan jarak antara timur dengan barat. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu min danas Ya Allah, bersihkanlah hamba dari dosa-dosa hamba sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari semua kotorannya menjadi putih lagi, bersih lagi. Allahumma ghsilni min khatayaya fil ma'i wa salji wal barat. Ya Allah, cucilah hamba dari dosa-dosa hamba dengan air, dengan salju, dan dengan air dingin. Salju ya, es. Dicuci dengan yang dingin-dingin. Ini sempat menjadi pertanyaan para ulama. Biasanya sesuatu yang kotor, itu supaya bersih, dicuci dengan yang dingin apa yang panas? Panas kan? Dipanas. Ini kenapa kok yang dingin-dingin? Dijawab oleh para ulama, berbeda dengan dosa. Dosa itu panas. Dosa itu panas. Sehingga untuk membersihkan dosa perlu dicuci dengan yang dingin-dingin. Karena kalau dicuci dengan yang panas, tambah panas terbakar. Jadi mencuci dosa lain dengan mencuci baju. Dosa dengan yang dingin-dingin sehingga bersih dosa-dosanya dia. Ini doa yang luar biasa. Kalau kita bacanya khusyuk, masya Allah, Nikmat sholat itu, minta ampun kepada Allah. Nikmat sekali. Sholat itu nikmat. Kalau tidak ada sholat, alangkah sumpeknya kita. Alangkah sumpeknya. Pelarian kita diantaranya adalah sholat. Termasuk Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah ada masalah, ambil air wudhu, sholat. Tenang, damai. Lalu oleh Allah diberi jalan keluar. Sahabat Umar bin Khattab kalau ada masalah, sholat. Bahkan sahabat Umar bin Khattab itu ngatur strategi perang di dalam sholat. Wah oh, ini ah, ini sulit, ini karomah, ini karomah. Ini kuntulah la hizul jais wa anafis sholat. Aku mempersiapkan pasukan perang ketika di dalam sholat. Wah ini luar biasa beratnya ini. Ini karomah ya. Jadi ketika sholat itu oleh Allah ditampakkan, disingkap. Subhanallah luar biasa. Kemudian di antara doa iftitah atau istiftah itu adalah Allahu Akbar Kabiro. Itu sebenarnya pendek bacaannya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila titik titik selesai gitu aja Allahu Akbar kabira Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya walhamdulillahi katira dan pujian-pujian untuk Allah yang sebanyak-banyaknya wa subhanallahi fukratan wa asila dan maha suci Allah pada waktu pagi dan pada waktu sore. Ya, ada seorang sahabat ketika sholat itu baca doa ini, istiftahnya ini, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Rasulullah mendengarkan, lalu beliau mengatakan, ajibtulaha, putihatlaha buabus busama. Aku heran dengan doa yang kamu baca tadi itu, pintu-pintu langit dibuka semuanya ketika membaca doa tadi. Jadi kalau kata kita baca itu pintu-pintu langit buka semuanya. Allahu akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Wajah tu wajahnya itu lain. Hadisnya lain, jangan dicampur. Kalau baca ini ini saja, itu itu saja. Nah, wajah tuwajhiya ini panjang.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 Nah, itu yang betul. Wa ana minal muslimin itu hadisnya tidak benar. Itu dirubah oleh perawi. Yang benar itu wa ana awalul muslimin. Wa ana awalul muslimin. Siapa? wa ana mana muslimin nanti cari mana hadisnya? Tidak ada. Itu hadis yang dirubah oleh perawinya, tasih namanya itu, dirubah oleh perawi. Jadi yang betul itu adalah wa ana awalul muslimin dan aku adalah orang yang bersegera untuk Islam kepada Allah, untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera. Kemudian ada terusannya, bukan titik itu. Allahumma antal maliku, la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi. Wa'taraftu bidambi, fafirli dunubi jami'an. Innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayi'aha, la yasrifu anni sayi'aha illa anta. Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu biyadaik. والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك panjang jadi jangan wa ana minal muslimin titik ada terusannya kalau kita mau pendek ada juga wa ana awwalul muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik titik ada itu jadi wa ana awal muslim masih ada terusannya masih ada terusannya kalau kita mau ngamalkan sunnah, ya begini. Walaupun kalau wa ana awal muslimin, wa ana minal muslimin, sholatnya sah, sah sholatnya sah. Ini hanya upaya kita mempelajari mana yang sunnah, mana yang sunnah. Kalau mungkin dulu tidak tahu, sekarang tahu, maka sikap kita adalah alhamdulillah. Dulu tidak tahu, sekarang tahu. Ada yang beritahu, alhamdulillah. Loh, berarti kan sholat salah semuanya. Oh, enggak, enggak salah. Sholatnya dulu betul. Nah, sekarang perlu dibetulkan lagi. Itu. Ini artinya bagus sekali ya. Doanya dari bagus. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Tegak lurus bertauhid kepada Allah, pasrah kepada Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar kita, kita janjian dengan Allah. Sesungguhnya salatku, amal ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah saja, Rabb sekalian alam. Ini ikrar. Maka perlu dibuktikan setelah salat bahwa seluruh hidup kita ini untuk Allah saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya Wa bidzalika umirtu dan untuk itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin dan aku adalah orang yang bersegera menjadi orang Islam yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antal maliku ya Allah engkau adalah maharaja. La ilaha illa anta tidak ada Tuhan yang hak kecuali engkau. Anta Rabbi engkau adalah Rabbku wa ana abduk dan aku adalah hambamu. Dalam tu nafsi aku telah menganiaya diriku taraftu bidambi dan aku mengakui dosaku faghfirli dzunubi jami'an maka ampunilah dosa-dosaku semuanya innahu la yaghfiru dzunuba illa anta sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau wahdini li ahsanil akhlaq tunjukkanlah aku kepada akhlak yang baik la yahdi li ahsaniha illa anta tidak ada yang menunjuki kepada akhlak yang baik kecuali engkau wasrif anni sayyaha dan palingkan dari aku akhlak yang buruk la yasrifu anni sayyaha illa anta tidak ada yang memalingkan aku dari akhlak yang buruk itu kecuali engkau Lebay wa sa'daik aku penuhi panggilanmu ya Allah aku benar-benar patuh kepadamu wal khairu kulluhu fi yadaik kebaikan semuanya ada di kedua tanganmu ya Allah wasyarru laisa ilaik dan keburukan itu tidak dinisbahkan kepadamu anabika wa ilaik aku bersamamu dan selalu kembali kepadamu. Tabarokta wa ta'alait, engkau penuh dengan barokah ya Allah, penuh dengan kebaikan dan engkau maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Ini doa ini bagus sekali kalau kita baca dan kita memahaminya. Bagaimana? Kan sulit panjang. Tidak ada yang sulit. Ada kemauan, ada jalan. Mau, bisa. Mau bisa. Ini masalah agama. Kalau kita masalah umum saja kita rela sekolah. Mulai pagi jam setengah tujuh sampai siang jam dua belas. Apalagi boarding school, pulangnya maghrib. Ya, belajar ilmu cari dunia. Ini cari agama. Coba kita hafal mulai jam tujuh sampai maghrib. Apal insya Allah. Apal semuanya. Ini masalah akhirat kita bawa sampai mati. Jangan kita korbankan. Jangan mengatakan sulit, tidak bisa. Bisa tinggal mau atau tidak mau. Dengan izin Allah bisa. Dengan izin Allah bisa. Kalau kita mau, Allah Allah dibuka. Manjadda wajad orang sungguh-sungguh mendapatkan apa yang dia inginkan. Mansara ala darbi wasal orang yang berjalan menempuh jalan dia sampai kepada tujuannya. Mansabara dhafir orang sabar dia sukses. Kemudian juga diantara doa-doa iftitah atau istiftah itu adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu bagus ini ya, bagus sekali. Subhanakallahumma, ma suci engkau, ya Allah. Wa bihamdika dan pujian-pujian untukmu. Wa tabarakasmuka, maha suci namamu. Wa ta'ala jadduka, maha tinggi kemuliaanmu. Wa la ilaha ghairuk Dan tidak ada Tuhan yang hak kecuali engkau. Rasulullah selesai mengomentari doa ini, doa istita ini, ahakul kalam ilallah. Ini adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi Allahu Akbar subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kemudian di antara bacaan doa iftitah atau istiftah pula adalah kita membaca la ilaha illallah tiga kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Itu juga ada. Gitu saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Kemudian juga di antara doa istiftah pula adalah Alhamdulillahi hamdan, tay, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi sama dengan doa itu ya sami Allah liman hamidah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ini juga ada doa iftitah ada seorang sahabat ketika iftitah atau istiftah membaca doa ini lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad ra'aitu itsnai asyar malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha aku melihat ada 12 malaikat berlomba-lomba untuk siapa yang paling cepat membawanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 12 malaikat. Kalau yang sami Allah liman hamida 30 malaikat lebih rebutan, cepat-cepatan mencatatnya. Masya Allah. <clears throat> Kemudian juga ada doa yang panjang. Doa yang panjang terutama ini dibaca ketika salat malam. Allahumma lakal hamdu أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن dan seterusnya panjang ini ya panjang sekali tapi bagus kalau kita bisa membacanya dan juga di antara isinya adalah akidah bahwa firman Allah itu benar, perjumpaan dengan Allah itu benar, surga itu benar adanya, neraka benar adanya, kiamat benar adanya, semua nabi itu benar adanya, Nabi Muhammad juga benar adanya. Allahumma antal haq wa wa'dukal haq wa qawlukal haq wa liqa'ukal haq wal jannatu haq wal naru haq was sa'atu haq wan nabiyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq dan seterusnya panjang. Itu bisa kita dapatkan di buku diantaranya Hisnul Muslim itu ada ya. Walaupun tidak semuanya ada, kalau semuanya ada itu di buku sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Bani Kelebihannya buku sifat sholat Nabi itu mengumpulkan pendap, mengumpulkan riwayat. Beliau berusaha maksimal mengumpulkan riwayat. Walaupun di dalam buku itu ada beberapa catatan, catatan yang merupakan pendapat-pendapat beliau yang beliau memaksakan pendapat itu sehingga oleh para ulama dikritisi, dikritisi. Ya. Jadi kelebihannya buku sifat salat Nabi itu mengumpulkan riwayat, mengumpulkan riwayat. Seperti ketika beliau memastikan bahwa kalau itidal tangannya terselonjor yang sekekap itu bid'ah, nah, itu enggak benar. Yang benar itu semuanya benar. Selonjor benar, ini benar, masing-masing punya dalil. Kemudian juga ketika sujud beliau memastikan bahwa kaki itu nempel, yang lainnya salah, padahal enggak benar. Padahal justru riwayat yang banyak malah kakinya direnggangkan. Intinya adalah semuanya sama-sama benarnya. Masing-masing punya dalil kan beberapa lagi. Sehingga kalau kita punya buku sifat sholat Nabi, itu juga perlu kita punya buku yang meluruskan kesalahan yang ada di situ. Itu ada buku ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Judulnya itu La jadi Dafi Ahkamis Sholat. Tidak ada yang baru dalam hukum-hukum sholat. Itu juga sudah ada terjemahannya. Judulnya itu kalau nggak salah koreksi atas beberapa kesalahan dalam sholat atau apa itu. Kecil bukunya. Di beberapa poin dari kitab Sifatul Nabi diluruskan. Yang jelas intinya kelebihannya buku itu adalah mengumpulkan riwayat-riwayat. Kemudian juga kalau sholat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa istiftah terutama ketika witir Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardh عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا في يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم Ini doa yang sangat bagus ya, bagus sekali. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Allah, wahai Tuhan malaikat Jibril, wahai Tuhan malaikat Mikail, Wahai Tuhan malaikat Israfil Jadi Rasulullah bertawasul Dengan menyebutkan nama tiga malaikat ini Yang mana tiga malaikat ini Adalah merupakan pemimpin para malaikat Dan tiga malaikat ini semuanya Mempunyai tugas menghidupkan Malaikat Jibril Menurunkan wahyu Dengan wahyu hati menjadi hidup Malaikat Mikail menurunkan hujan. Dengan hujan, bumi yang mati menjadi hidup. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Dengan ditiup sangkakala, badan-badan yang mati menjadi hidup. Jadi hidup semuanya, buminya hidup, badannya hidup, hatinya hidup, semuanya hidup. Fatiras samawati wal ard. Engkau adalah pencipta langit-langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah Engkau mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau memutuskan hukum di antara hamba-hambamu terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kalau kita berselisih, nanti keputusannya ada di hadapan Allah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik tunjukkanlah hamba kepada kebenaran dengan izinmu dari permasalahan yang diperselisihkan itu. Ya Allah, kalau ada perselisihan ya Allah, saya bingung, tunjukkan dengan izinmu mana yang benar. Tunjukkan mana yang benar. Innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk siapa yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Waktu sekali doa ini. Kemudian juga ada pula riwayat beliau membaca doa istiftah membaca takbir 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Baca tahmid, Alhamdulillah, Alhamdulillah 10 kali. Baca tasbih, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 10 kali. Baca tahlil, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah 10 kali. Baca istighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 10 kali. 10 kali, 10 kali semuanya. Takbir 10 kali, tahmid 10 kali, tasbih 10 kali, tahlil 10 kali, istighfar 10 kali. Kemudian juga ada pula doa istiftah yang biasa beliau baca pula Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah itu juga ada ya kemudian juga ada pula doa istiftah yang biasa beliau beliau baca Allahumma ufirli wahdini warzuqni wa'afini dibaca 10 kali kemudian beliau juga baca Allahumma inni a'udzubika min dhikil maqam min adh-dhik yaumal hisab Allahumma inni a'udzubika min adh-dhik yaumal hisab 10 kali jadi Allahumma ufirli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali Ya Allah ampunilah hamba berilah hamba hidayah berilah hamba rezeki Berilah hamba afiat. Afiat itu sehat wal afiat, selamat sejahtera. Lengkap. Terus disambung lagi, Allahumma inni a'udzubika adh-dhiq yaumil hisab. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari kesempitan pada hari perhitungan 10 kali dosa. Jadi ini ya, banyak ya. Waduh, bingung. Ya sudah, kalau bingung juga Allah berkabiro tidak apa-apa. Intinya gitu. Kalau mau usaha semuanya minimal separuhnya silakan lebih afdol bagus. Bingung juga jangan bingung, tenang saja. Ibu-ibu jangan bingung. Baca saja Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Titik. Insyaallah masuk surga, jangan khawatir. Yang penting salat. Ya, kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah setelah membaca doa istiftah, Rasulullah Muhammad SAW membaca ta'awud. Ta'awud. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam. Dari setan yang dilaknat. Itu yang pertama. Ada juga cara yang kedua. A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Itu juga dari riwayatnya. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha melihat dari setan yang terkutuk. Yang paling lengkap, A'udhu billahi samil alim minasy shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi. Lengkap. Berlindung kepada Allah dari setan min hamzihi daripada uh, pengaruh-pengaruh gila yang disebabkan oleh setan kesurupan dan semisalnya wanafkhihi dan daripada kesombongan-kesombongan yang ditimbulkan oleh setan wa naftihi dan juga daripada syair-syair kata-kata rayuan-rayuan setan pelindung lengkap dari semua perbuatannya setan tipu daya setan rayuan setan kesombongannya setan atau juga Eh, pengaruh-pengaruh kejiwaan yang ditimbulkan oleh setan. Semuanya boleh. Kemudian setelah itu baru membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Dan membaca Al-Fatihah ini yang sunnah itu adalah dipotong satu ayat satu ayat karena Rasulullah SAW yaqta'uha ayat ayat. Jadi jangan disambung. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ar rahmanirrahim Malik Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين baru kemudian amin jadi yang benar itu satu ayat satu ayat bukan disambung bukan satu kali nafas satu kali nafas karena ada yang satu kali nafas bahkan ada satu orang itu cerita pada saya dia menyaksikan sendiri Sholat terawih 23 rakaat 10 menit 10 menit Ini bukan dongeng loh ya 10 menit Bagaimana sholatnya?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 Satu ayat, satu ayat. Itu tiap-tiap kita mengucapkan satu ayat, itu Allah jawab. Allah mengatakan, Qassamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi Al-Fatihah itu antara aku dengan hambaku dua bagian. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي kalau kita mengucapkan Alhamdulillah Alamin Itu Allah jawab Hambaku memuji aku Itu rasakan Alhamdulillah Alamin Rasakan Hambaku memuji aku Ar-Rahmanir Rahim Yang maha pemurah lagi maha penyayang Allah jawab ah, Maj'atna aliyya abdi Hambaku menyanjung-nyanjung aku Ketika kita mengucapkan Maliki yaumiddin raja yang menguasai hari pembalasan Allah jawab majadani abdi hambaku men mengagung-agungkan aku kemudian ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan Allah menjawab hadza baini wa baina abdi nisfain wa abdi ini adalah untuk aku dan untuk hambaku dibagi dua. Untuk hambaku apa yang dia minta, aku berikan. Ia kanak butuh milik Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Tauhid murni, jangan syirik. Untuk Allah. Wa iya ta'in, Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan untuk kita. Kita minta tolong kepada Allah dan Allah menolong kita dikabulkan. Al-Fatihah itu adalah sirrul Quran, rahasia Al-Quran. Al-Fatihah itu sirrul Quran, rahasia Al-Quran. Sehingga Al-Fatihah punya nama banyak, diantaranya Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Semua inti Quran ada di Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah itu rahasianya ada di ayat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Itu sirrul Fatihah, rahasianya Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sehingga para ulama membahas ayat ini termasuk Al-Allama Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala itu beliau membahas iya karena budu iya karena ta'in itu menjadi tiga jilid kitab. Itu hanya bahas iya karena budu iya karena ta'in judul kitabnya itu Madarijus Salikin. Kalau kita baca kitab itu luar biasa, luar biasa sekali. Madarijus Salikin. Kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang dahsyat. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ketika kita baca ini Allah menjawab hada li'abdi wa li'abdi ma sa'al ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku itu apa yang dia minta aku berikan. Ihdinas siratal mustaqim mustaqim tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini bukan berarti kita ragu-ragu dengan Islam kita. karena orang-orang kafir itu mengatakan orang Islam itu tidak benar, bengkok. Sehingga kalau sholat itu selalu minta kepada Allah supaya ditunjuki jalan yang lurus. Nah, anda tidak paham, jangan bicara. Kita bilang gitu, kamu tidak paham, jangan bicara, nanti keliru. Padahal maksudnya ayat itu bukan kita ragu dengan Islam kita. Maksudnya adalah, ya Allah saya yakin dengan Islam, ya Allah. Karena itu, ya Allah jadikanlah saya istiqomah dalam Islam sampai mati. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang, jalan yang lurus maksudnya jadikanlah kami ini selalu istiqomah di atas jalan yang lurus, jalan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murka atas mereka. Secara khusus maksudnya adalah Yahudi. Dan orang-orang yang punya sifat seperti Yahudi, yaitu yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Walabbalin dan bukan orang-orang yang tersesat secara khusus adalah Nasrani. Dan orang-orang seperti Nasrani yang mereka suka beramal tanpa ilmu tersesat. Al-Fatihah itu luar biasa, dahsyat sekali. Al-Fatihah punya nama banyak, termasuk rupiah untuk jampi-jampi, pengobatan. Nah setelah Al-Fatihah kita dianjurkan membaca Amin sama dengan baca Yasin sama bacaannya sama Amin Artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Amin, ya Allah kabulkan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu hasut, iri kepada orang Islam. Karena orang Islam punya amin. Mereka hasut, iri. Sehingga mereka niru. Niru, kalau doa, amin. Amin, ya. Itu niru kita itu. dan niru Rasulullah SAW. Amin, amin, amin. Doa. Ya Allah kabulkan. Dan ketika baca amin dikeraskan suaranya. Sehingga masjid pada zaman Nabi itu hatta yartajjal masjid. Seakan-akan masjidnya itu goyang. Seperti itu. InsyaAllah nanti aja kita lanjutkan. Mudah-mudahan kajian ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Semoga Allah menjadikan kita mudah mengenal agamanya, mengamalkan agamanya, dan sholat kita benar, Islam kita benar, kita istiqomah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.